program Muslim First Channel yang biasa kita siarkan secara live di setiap pukul 6 pagi dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan diberikan tausi oleh Al Ustaz Abu Umar Basir dari Kalimantan tepatnya di Balikpapan dan tentunya kita mengucapkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan kenikmatan Islam serta kesehatan dan tentunya keluangan waktu sehingga kita bisa bersama-sama dalam rangka menuntut ilmu dan yang paling penting adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada Ustaz, uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa bersama kembali Ustaz Ya Alhamdulillah Alamin Sekitar satu atau dua tahun ya Ustaz ah, Hampir ya, hampir ya. dua tahun Eh, kelihatan sekarang fresh badannya. <laughs> Eh, <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tetap Binikmatihi salat. Insyaallah yang penting sehat. sehat yang penting, ya. <laughs> Alhamdulillah. Ustaz. Jazakallah khairan atas kesediaan antum Ustaz bisa hadir bersama kita kembali. Ya. Baik sahabat Hang, uh, seperti biasa nanti silahkan interaktif ke kami ke 0778-467106 atau 0778 ke 468106. Dan juga silakan SMS ke nomor 0856 dengan menulis dua huruf KI, spasi nama serta pertanyaan lalu kirim ke nomor tersebut. Baik untuk tidak membuang waktu kita tanya pada Ustaz kira-kira topik apa Ustaz yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini? Uh, eh, insya Allah kita akan membahas uh, beberapa hal yang terkait dengan hakikat yakni kekhusyuan di dalam sholat. Demikian sahabat Hang telah kita dengarkan tadi dengan topik di kesempatan Muslim Personal kali ini Ustaz akan bawakan kajian yaitu hakikat kusuk dalam sholat. Semoga kita mendapatkan manfaat dari beliau dan kita langsung saja pada Ustaz. Tafadhal masykur Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyah wa la yaruddu da'iyah. والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Ikhwatil al-a'izza, akhwati fillah, para pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan bagi kita beragam bentuk kenikmatan kenikmatan penciptaan pada diri kita, ragam kenikmatan dunia yang setiap waktu Allah limpahkan kepada kita sepanjang usia kita. Dan lebih daripada itu adalah kenikmatan iman dan Islam yang Allah tetapkan di dalam dada kita. Karena tidaklah akan berarti semua bentuk kenikmatan yang Allah berikan tanpa ketundukan dan kepasrahan kita pada Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang kehusuan di dalam sholat, maka tentu topiknya tidak akan beranjak dari berbicara tentang sholat itu sendiri. Sholat bagi seorang muslim merupakan ahammu al-ibadat az-zahiriyah wal batiniyah. Di antara wujud atau manifestasi ibadah yang berbentuk lahiriah sekaligus juga ibadah yang berbentuk batiniah yang paling penting bagi seorang muslim. Sampai-sampai para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kunna la nara amalan tarku kufrun illa salah. Kami tidak pernah berpendapat ada satu amalan yang apabila ditinggalkan seorang mukmin maka dia bisa dinyatakan kafir kecuali salat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuan di dalam salat adalah salah satu bagian terpenting di dalam salat. Banyak ulama, banyak penuntut ilmu, bahkan kalau kita mau mencari berbagai macam referensi baik itu melalui media internet, media buku, tulisan makalah, dan lain sebagainya akan kita dapatkan banyak orang yang membahas tentang kehusuan di dalam sholat. Dan tentunya di antara pembahasan-pembahasan ter tersebut kita mendapatkan banyak sekali manfaat dan kebaikan terutama sekali apabila pembahasan itu disampaikan oleh para ulama yang berkompeten mereka yang membahasnya berdasarkan tuntunan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di antara pembahasan-pembahasan tentang kehusuan di dalam sholat, ada juga pembahasan-pembahasan yang mungkin disampaikan sebagian orang yang membahas tentang kehusuan dalam sholat hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi. Hanya berdasarkan pengetahuan-pengetahuan umum yang tidak dilandasi atas kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menimbulkan banyak sekali pendapat-pendapat banyak sekali saran-saran, banyak sekali kiat-kiat tentang kehusuan di dalam sholat yang ternyata justru bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kekeliruan di dalam mendefinisikan arti sesungguhnya dari kehusuan solat itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terhitung dari ulama kaum muslimin yang berbicara tentang kehusuan dalam salat. Di antaranya Ibnul Jauzi, Ibnul Rajab Al-Hambali, Ibnul Qayyim, Ibnul Taimiyah, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Muhammad Salih Al Utsaimin rahimahumallah dan banyak ulama-ulama yang lain yang mereka semuanya menjelaskan kepada kita secara detil berbagai kiat kekhusyuan di dalam salat, menjelaskan definisi-definisi tentang kekhusyuan di dalam salat. Pada pertemuan yang singkat ini kita akan membahas sebagian saja di antara pembahasan-pembahasan tersebut untuk sekadar menyingkap hakikat sesungguhnya daripada kekhusyuan di dalam sholat. Terutama sekali untuk melindungi diri kita dari pemahaman yang salah tentang kekhusyuan dan kesalahan yang terjadi dalam prosedur atau cara menuju kehusuan dalam sholat itu sendiri yang nanti justru akan berakibat fatal bisa bisa jadi merusak sholat kita atau menjauhkan kita dari kehusuan sholat itu sendiri kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan di dalam salat layaknya kita membahas arti erti etimologis atau bahasa daripada kehusuan yang digambarkan secara tegas di dalam Al-Quran wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsha ketika suara-suara itu menjadi khusyuk di hadapan Allah. Wa khasha'atir aswat lirrahman. Ketika suara-suara itu menjadi khusyuk di hadapan Allah Ar-Rahman dan kita hanya mendengar suara desahan atau bisikan saja. Di sini para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa arti kehusuan di sini adalah arti kehusuan secara bahasa yang artinya adalah sakanat. Sakanatil aswad ketika suara-suara itu menjadi tenang sehingga nyaris tidak terdengar kecuali hanya sekadar bisikan saja. Ketika suara yang keras berubah menjadi bisikan saja, menjadi desahan saja, menjadi suara yang perlahan saja, kita menyebutnya secara bahasa suara itu menjadi khusyuk. Maka ketika kekhusyuan itu diletakkan pada sholat, sifat-sifat kebahasaan dari khusyuk itu pun harus nyata di dalam sholat. Sholat itu harus menjadi sebuah ibadah yang tenang, sebuah ibadah yang menyebabkan seorang hamba bisa berkonsentrasi penuh, bisa mendedikasikan ibadah sholat itu secara penuh hanya untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala maka akan hadir di dalam sholat tersebut berbagai bentuk ibadah yang bersifat lahiriah. Baik itu yang bersifat ibadah jismiyah atau bentuknya gerakan-gerakan tubuh atau ibadah kauliyah berbentuk ucapan zikir atau yang berbentuk ibadat kalbiyah, ibadat hati atau ibadat batiniah, ibadah secara batin di mana hati seorang hamba berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua itu hadir dengan penuh ketenangan, salat itu disebut sebagai salat yang khusyuk secara bahasa. ikhwas kalian fidin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang berjudul Al-Khusyu' fi Shalah menggambarkan secara sederhana seperti ini al aslu fil khushu, huwa riqu oh, maaf huwa linu riqatu dasar dari segala wujud kehusuan dalam sholat itu adalah inul qalbi wariqatuh. Ketika hati seorang hamba itu menjadi lembut, hati seorang hamba itu menjadi lunak. Hati seorang hamba itu tidak menjadi kaku, hati seorang hamba itu tidak menjadi tegang, tapi lunak dan lembut di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. al Asr fil khusu' sekali lagi asal daripada kekhusyuan itu berasal ketika hati seorang hamba itu menjadi lembut, ketika hati seorang hamba itu menjadi santun di hadapan Allah uh, Subhanahu wa taala wasukunuhu wa khudu'uhu ketika hati itu menjadi tenang ya sukun sebagaimana asal kata daripada kehusuan hati itu menjadi tenang dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala tunduk pada syariatnya tunduk pada perintah-perintahnya tunduk pada konsep menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala wangkisaruhu wa khirqatuh ketika seorang hamba menjadi luluh di hadapan Allah, menjadi orang yang bersimpuh pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi yang lain hatinya berkobar-kobar penuh semangat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi dia bersimpuh pasrah dan luluh di hadapan Allah, tapi di sisi yang lain dia penuh dengan semangat untuk menggapai uh, apa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah gabungan dari dua sifat yang disebut dengan rogoban warohaban. Sifat berharap-harap penuh untuk mendapatkan pahala dari Allah yang menimbulkan semangat ketika sholat. Lalu sifat ro rohaban, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat orang itu merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takut diazab, takut disiksa, takut Allah itu murka, takut dia dijauhkan dari pahala dan lain sebagainya. Inilah yang akan melahirkan sifat khusyuk di dalam salat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya. Ikhus kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan di dalam salat bisa jadi secara fikih diperdebatkan oleh para ulama. Di antara sebagian ulama mengatakan kehusuan di dalam sholat itu sifatnya wajib sepenuhnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kehusuan itu adalah keutamaan di dalam sholat. Bukan merupakan kewajiban tapi keutamaan. Tapi pendapat pertengahan di antara mereka adalah bahwa kehusuan di dalam sholat itu harus hadir. Harus hadir dan kehadiran kehusuan di dalam sholat mesti pada sebagian waktu di dalam sholat tersebut hukumnya adalah wajib. Tetapi tidak diwajibkan dan tidak membatalkan sholat apabila orang kehilangan momentum kehusuan itu pada sebagian waktu sholat. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i. Sehingga beliau mengatakan apabila seorang itu sholat sementara dari awal sholat hingga akhirnya dia sama sekali tidak pernah merasakan kehusuan sama sekali, maka bisa sampai tingkat sholat itu tidak diterima di sisi Allah, bahkan tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikat sholat itu sendiri adalah zikir hakikat sholat itu adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu Kalau di dalam sholat itu sampai tidak ada zikir sama sekali, akimus sholat tali zikri, dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku, maka dia tidak lagi disebut sholat. Inilah yang digambarkan oleh Ibnu Abbas ketika melihat seseorang yang waktu sholat itu badannya sibuk bergerak ke sana kemari, maka Ibnu Abbas mengatakan orang ini nggak sedang sholat. Orang ini nggak sedang sholat dan nah, di sini disimpulkan oleh para ulama bahwa Ibnu Abbas mengatakan la tasihhu salatuhu, salat orang itu tidak sah. Ya sekali lagi apabila momentum kekhusyuan itu benar-benar lenyap pada salat seorang hamba, bisa jadi zat salat itu sendiri hilang. Setidaknya salat itu menjadi tidak makbul, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun sah secara rukun dan syarat salat. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan Allah bahkan bisa terancam tidak sah karena salah satu di antara rukun salat adalah tumak nina. Ketika seseorang kehilangan momentum kehusuan sama sekali dalam salat, berarti dia meninggalkan tumak nina. Ketika seorang meninggalkan tumak nina, berarti dia meninggalkan salah satu rukun salat. Ketika dia meninggalkan salah satu rukun salat, maka salatnya menjadi tidak sah. Ini yang diungkapkan Nabi kepada al-musi tahu orang yang salatnya itu nggak beres. Ya, irji' fasolli fa innaka lam tusalli balik lagi, sholat lagi. Sungguhnya kamu itu belum sholat. Tentunya orang ini bukan berarti dia tidak melaksanakan sholatnya sesuai rakaat yang dia Sholat sebagaimana tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sini orang tersebut sholat kehilangan momentum tumak ninah dalam sholatnya. Kehilangan momentum kehusuan sama sekali di dalam sholatnya. Sehingga Nabi mengatakan orang ini belum sholat la tasihhu salatuhu tidak sah salatnya. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan uh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi secara fikih kekhusyuan di dalam solat itu masih diperdebatkan tentang hukumnya antara wajib dengan tidak wajib. Akan tetapi para ulama semuanya bersepakat bahwa kekhusyuan di dalam sholat itu adalah merupakan roh dari sholat itu sendiri. Sesuatu yang harus dicapai oleh seorang mukmin di dalam sholat. Karena setidaknya di dalam Al-Quran digambarkan kekhusyuan itu yang pertama menunjukkan kamalul falah. Sempurnanya kemenangan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. kada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Menanglah orang-orang yang beriman kalau dia bisa menjadi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah di dalam azan, mari kita menggapai mari kita melaksanakan salat dan mari kita menggapai kemenangan. Itu hanya dicapai oleh orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyin. Kita diajak oleh Allah untuk salat, kita diajak meraih kemenangan. Dua ajakan ini baru bisa kita laksanakan kalau kita melaksanakan salat dengan khusyuk. Barulah kita bisa menggapai apa yang menjadi ajakan seorang muazin setiap kali dia mengumandangkan azan untuk mengajak kaum muslimin menegakkan salat. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Siapa di antara kita yang tidak ingin mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat? Siapa yang ingin salatnya itu terlaksanakan sah secara rukun dan syarat tapi menyebabkan dirinya menjadi orang yang kalah menjadi pecundang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat tapi tidak membawa pahala apa-apa dengan sholatnya. Orang yang sholat tapi tidak mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini akan mirip dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholat apa salatihim sah, sahun celaka wail neraka wail bagi orang-orang yang sholat yang orang-orang tersebut lalai dalam menjalankan sholatnya. Yang orang tersebut ria dalam menjalankan sholatnya Ikhwas kalian fiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an wa wa rahaba wa Orang-orang yang beriman itu kalau beribadah kepada Allah itu menyertakan dua sifat yang sudah saya sebutkan tadi, raghaban sifat berharap, mengharapkan pahala dari Allah, rahaban sikap takut untuk diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashiin dan mereka menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Itu artinya apa? Orang-orang yang betul-betul dikatakan takut sama Allah, orang-orang yang betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Wa kanu lana khashiin. Orang-orang yang bisa beribadah sekali lagi dengan rogoban warahaban adalah wakanulana lana khashiin orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Karena hanya kehusyuan di dalam sholat yang akan mengantarkan sholat menjadi zikir sesungguhnya akimis sholat tali zikri. Karena hanya orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya akan menghantarkan seseorang menjadi orang yang bisa meninggalkan perbuatan yang fahsyak dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Ketika para ulama ussalaf mengatakan kunna idza jalasna ila ahadin nazarna ila salati. Kalau kami ingin belajar dari seseorang pada masa dahulu kami akan lihat dulu bagaimana dia salat. Fa in ahsanaha fa huwa li ghairiha ahsan. Fajalasna ilaihi. Kalau dia salat dengan baik maka kami yakin untuk selain salat dia akan lebih baik lagi. Maka kami pun berkenan untuk belajar dari orang tersebut. Fa'in asa'aha fahuwa li ghairiha as aswa. Kalau untuk sholat saya dia nggak beres, pasti untuk urusan yang lain dia nggak akan beres. Pasti untuk urusan yang lain dia lebih tidak beres lagi. Maka kami menyimpulkan kenahu. kami tinggalkan dia dan kami urungkan niat kami untuk belajar dari dia. Ini tegasnya para ulama ussalaf ketika mereka mencari guru ya untuk belajar ilmu mereka akan melihat kredibilitas keislaman. Dan yang pertama kali mereka soroti adalah sholat. Mulai bagaimana dia melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah, tata cara sholatnya, ya termasuk juga bagaimana dia menghormati sholat berjamaah di masjid dan termasuk juga bagaimana uh, dia melaksanakan sholat dengan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seorang ulama itu dia lihat mereka lihat sangat bagus dalam sholatnya terlihat khusyuk meskipun masih dalam kategori zahir karena kehusuan yang sesungguhnya ada di dalam hati ya barulah mereka berkenan untuk belajar dari orang tersebut tapi kalau secara zahir saja sudah tidak beres jadi artinya orang yang kelihatan secara zahir khusyuk belum tentu khusyuk. Tapi yang secara zahir sudah jelas nggak ada kehusuan itu sudah pasti nggak khusyuk. Kan begitu ya. Jadi orang yang kelihatan tenang, konsentrasi, belum tentu hatinya khusyuk. Tapi kalau sholatnya sudah jelas secara zahir saja acak-acakan, nggak mungkin kita mengatakan zahirnya saja acak-acakan tapi dalamnya khusyuk. Itu tidak mungkin. Ya, karena Ibnu Rajab al-Hambali mengatakan, "Lau al qalbu" ketika hati itu menjadi khusyuk, ya. Khasya'at ma'ahu jawarihuhu wa a'dahu maka di saat yang bersamaan seluruh anggota tubuhnya, seluruh yang ada pada dirinya secara zahir akan menjadi khusyuk. Ya, ini diungkapkan oleh berdasarkan pemahaman dari banyak sekali hadis-hadis Nabi ya. Dari perilaku Rasulullah bagaimana beliau sholat, para sahabat bagaimana beliau sholat. Tapi ingat bukan berdasarkan hadis. Lau khosya'a hadha khosa'at Ada sebuah hadis yang berbunyi, kalau seandainya hati orang ini khusyuk, maka seluruh jasadnya akan khusyuk. Karena dengan lafaz ini hadisnya adalah hadis dhaif jiddan. Bahkan Syekh Al-Albani dalam silsilatul hadis as-sahih eh, ad-dhaifah mengatakan hadisul mawdu. Ini hadis palsu. Sekali lagi dengan lafaz lau khasya'a hadza khasya'a jawarihu. Seandainya hati orang ini khusyuk maka seluruh gerakan akan menjadi khusyuk. Ini hadisun mawdu. Hadisun mawdu. sekali lagi saya katakan demikian dengan lafaz semacam ini kembali kita tegaskan ya, mungkin ada sebagian kita bertanya, bukankah makna hadis ini sahih ya, bahwa kehusuan hati akan berpengaruh pada hasad. Betul. Ya, memang demikianlah yang diisyaratkan pada banyak sekali hadis-hadis yang lain, termasuk bagaimana sholat Nabi, bagaimana sholat para sahabat, nanti akan kita gambarkan. Tapi persoalannya adalah ketika sebuah ungkapan dinisbatkan kepada Nabi, maka itu harus merupakan ucapan apalah dia duduk di api neraka. Jadi sekali lagi, ini kaitannya adalah dengan orisinalitas daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan persoalan artinya benar atau tidak benar. Sekalipun benar, dan itu bukan sabda Nabi, tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada persoalan, ya. Jadi kekhusyuan itu akan terefleksikan secara lahiriah. Kalau lahiriahnya itu acak-acakan, nggak mungkin hatinya khusyuk tapi lahiriahnya itu terlihat khusyuk, belum tentu hatinya khusyuk. Salah satu di antara kesalahpahaman sebagian orang tentang khusyuk adalah ketika mereka tidak membedakan la yufarriqun baina tarqiz wal khusyu' fi shalah. Baina tarqiz au hasrul intibah wal khusyu' fi shalah. Mereka tidak membedakan antara konsentrasi dengan kehusyuan di dalam salat. Tidak diragukan lagi bahwa tarkis atau hasrul intibah, konsentrasi di dalam sholat, salah satu di antara elemen bagian yang diusahakan oleh seorang mukmin untuk mencapai kehusyuan di dalam sholat. Tetapi at-tarkiz walaisa tarkiz wal khusyu. Konsentrasi itu sendiri bukanlah kehusyuan. Dengan cara memperbaiki konsentrasi dalam sholat. Seperti layaknya orang berkonsentrasi dalam meditasi ya sehingga yang namanya kehusuan bisa dilatih seolah-olah yang namanya kehusuan itu merupakan sebuah skill atau keterampilan yang bisa dilatih ya jadi Ibnu Rajab al Hambali mengatakan kehusuan di dalam sholat itu mencakup dua hal ikhtiar seorang hamba di dalam melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi dan yang kedua taufik dari Allah Subhanahu wa taala jadi dua hal, mencakup dua hal, kehusuan di dalam sholat itu pertama ikhtiar seorang hamba untuk mengikuti salat sebagaimana salat yang diajarkan Nabi. Karena di dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam mukadimah silsilat eh, maaf dalam mukadimah sifat salat Nabi, "Innar rajulu la yusalli salatan wa ma kutibat minha wa ma kutibat lahu minha illa ushuha illa tus'uha illa thumuha dan terusnya sampai kepada nisfuha." Karena kadang seorang itu salat dalam riwayat yang lain yang sorifu inna rajula layan sorifu min salatihi orang itu sholat atau selesai sholat, tapi kadang-kadang yang ditulis dari sholatnya, yang dicatat dari pahala sholatnya itu hanya sepersepuluh. Sebagian orang itu hanya sepersembilan, ada yang seperdelapan, dan seterusnya, ada yang setengahnya. Berbeda-beda yang ditulis kata Syekh Albani itu berkaitan pertama dengan uh, keikhlasan dia dalam sholat. Dan yang kedua berkaitan dengan itibak dia dengan sunnah Nabi di dalam di dalam sholat. Ya, maka sekali lagi kekhusyuan itu pertama dihasilkan dari usaha seorang hamba untuk melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Dan yang kedua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan itu tidak akan datang dalam sholat seorang hamba kecuali dengan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya kehusuan itu tidak bisa menjadi sesuatu yang dipaksa-paksakan. Bukan sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Ada orang berlatih konsentrasi penuh dalam sholat, sampai ada dibuat alat untuk mengukur kehusuan sholat sekarang ya. Kalau warnanya nanti biru ini sudah khusyuk, hijau kurang khusyuk ya. Kalau kuning hati-hati ya. Ini udah mutu kehusuan ya. Sehingga berkembang akhirnya pelatihan-pelatihan kehusuan dalam sholat ya. Seperti pelatihan keterampilan ya. Ada loka karya ya. Pelatihan semirar melatih orang untuk khusyuk. Kalau di dalam pertemuan tersebut seorang mengajarkan sunnah Rasulullah, mengajarkan hakikat kehusuan menurut sunnah Rasulullah, penjelasan para ulama dan lain sebagainya, itu adalah hal yang benar dan sering dilakukan oleh para ulama. Tapi kalau di dalam pertemuan tersebut orang menganggap bisa melatih orang lain, ya, bisa melatih keterampilan orang lain untuk sampai kepada tingkat kehusuan ini jelas sebuah kesalah kaprahan dalam memahami kehusuan di dalam sholat itu sendiri. Jadi sekali lagi, tarkiz, konsentrasi itu bukanlah kehusuan. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa konsentrasi di dalam sholat salah satu di antara bagian yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam proses menuju kehusuan di dalam sholat. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak menjelaskan tentang kiat-kiat kehusuan dalam sholat dan itu kadang-kadang direfleksikan dalam poin-poin yang jumlahnya banyak mulai dari uh, beberapa sampai belasan bahkan sampai puluhan. Sebagian di antaranya memecah satu uh, poin menjadi beberapa poin sehingga masing-masing akan berjumlah yang berbeda dengan jumlah yang lain. Para ulama para tolabatul ilmi, para duat Islam dari kalangan ahlus sunnah menjelaskan kiat-kiat kehusuan dalam sholat sekali lagi dalam jumlah poin yang berbeda-beda. Dan angka di sini tentunya bukanlah menjadi persoalan bagi kita, ya. Karena sekali lagi ada satu poin yang kemudian dijabarkan lagi oleh para ulama menjadi beberapa poin sehingga jumlah poinnya menjadi lebih banyak. Tetapi inti sari yang disampaikan oleh para ulama pada dasarnya adalah sama. Ada beberapa poin penting daripada kehusuan di dalam sholat yang mungkin wajib kita ketahui wajib kita perhatikan. Sekali lagi penjabarannya silakan baca kembali penjelasan para ulama tentang kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Karena dalam penjabaran dan pendetailan tersebut tentunya ada hikmah-hikmah dan pelajaran serta ilmu yang bisa kita sadap dari para ulama. Tapi kita akan meringkasnya menjadi beberapa bagian penting saja dari yang dijelaskan oleh para ulama. Setidaknya bisa menghantarkan kita kepada pemahaman yang benar tentang kehusuan Di antara kiat-kiat kehusuan dalam sholat itu sekali lagi yang saya yang akan saya jelaskan ini yang akan menggambarkan hakikat e, kehusuan di dalam sholat. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang tidak akan sampai kepada kehusuan, ya yang pertama kecuali dengan ma'rifatullah, kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi hal yang sesungguhnya wilayahnya sangat umum Ma'rifatullah itu sangat umum. Tapi seorang tidak akan mungkin bisa sholat khusyuk tanpa ma'rifatullah. Tanpa mengenal Allah dengan benar. Karena pertama kali seorang itu melaksanakan rukun Islam, dia mengucapkan syahadat. Dan Allah menyebutkan di dalam, Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kita harus mengilmui la ilaha illallah. Paham betul apa arti la ilaha illallah Ketika seorang itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihantarkan pada gerbang pertama mengujuk kehusuan di dalam di dalam salat. Mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan asma-nya, ya. Dengan makna dan pengertian yang benar sebagaimana yang diinginkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat sebagaimana yang dipahami oleh para ulama us-salaf tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah maka seorang akan mengetahui hakikat sesungguhnya daripada salat, hakikat sesungguhnya daripada kehusuan di dalam salat. Ya. Ketika kita berbicara tentang ibadah, pasti kita akan teringat dengan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya tentang al-ihsan, apa itu ihsan? anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan kita tidak akan pernah bisa melihat Allah di dunia ini. Maka kalau kita tidak bisa melihat Allah, sadarlah bahwa Allah melihat kita. Ketika kita ungkapkan kita sadar Allah melihat kita, inilah hakikat ma'rifatul hakikat ma'rifatullah. Dan itulah yang harus ada ketika kita dalam sholat kita sadar bahwa kita sholat ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Maka, ketika lafad-lafad zikir diucapkan, pada saat itu kita mengucapkannya dengan tingkat pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita sadar betul bahwa Allah itu Allahu Akbar. Kita mengucapkan Subhanallah. Kita sadar betul bahwa Allah itu Subhan. Ya, ketika kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, setiap zikir di mana kita menyebutkan asma dan sifat Allah, kita tahu betul bahwa itu adalah merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yaliku bi bahwa itu adalah sesuatu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala harus kita yakini dan kita imani. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah apakah sama orang yang berilmu dengan tidak, orang yang tahu dengan tidak? Maka tidak sama sholat orang yang betul-betul ma'rifat kepada Allah dengan orang yang tidak ma'rifat kepada Allah. Orang yang tidak mengenal Allah Orang yang hanya sedikit mengenal Allah dan dengan orang-orang yang betul mengenal Allah, salatnya tidak akan sama. Itu yang pertama. Jadi kehusuan di dalam salat tidak akan bisa dicapai dengan cara apapun dia melakukan salat tersebut tanpa ma'rifatullah. Yang per, yang kedua adalah ta'zimu qadris salah. Memuliakan kedudukan salat itu sendiri. Bagaimana seorang bisa mencapai kehusuan dalam salat dengan berbagai kiat yang dia pelajari tentang kehusuan kalau dia sendiri bukan orang yang menghormati sholat, memuliakan sholat. Dia tahu, harus tahu betul tentang kedudukan sholat, tentang posisi sholat yang disebutkan di dalam hadis, idza sholahat sholahatil amalu kuluha wa idza fasadat fasadatil amal kuluha. Kalau sholat itu baik, seluruh amalan baik. Kalau sholat itu rusak, seluruh amalan akan rusak. Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as salah. Yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat itu adalah salat amalan yang diyakini oleh para sahabat sekali lagi. Ya, satu-satunya amalan yang diyakini oleh para sahabat apabila ditinggalkan seorang mukmin bisa kafir hanya salat. Ya. Al ahdu bainana wa baina bainal kufri awi syirki as-salah man tarakah muta'amidan faqad kafar. Batasan antara kita dengan dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah salat. Orang yang tidak sholat itu bisa dikategorikan kafir. Di luar persoalan apakah yang dimaksudkan kafir di sini keluar dari Islam seutuhnya, ya? Atau menurut sebagian ulama mendekati kekafiran tapi tidak kafir sepenuhnya. Tapi para ulama sepakat bahwa orang yang tidak sholat itu lebih berdosa daripada orang yang berzina. Orang yang tidak sholat lebih berdosa daripada orang yang mencuri, ya, daripada orang yang membunuh, ya. Ha? itu disepakati oleh para ulama. Maka hal ini yang pertama harus dipahami, kedudukan sholat yang demikian besar. Karena Ali bin Abi Thalib ia tawadda'a alis salah isfar wajhu. Ali bin Abi Thalib itu baru wudu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu baru saja dia berwudu untuk sholat. Itu wajahnya itu sudah menguning pucat. Baru saja dia berwudu, wadahnya sudah menguning pucat. Ketika ditanya, Ya, waktu itu beliau sebagai khalifah Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa wajahmu itu memucat ketika kamu berwudu? Beliau mengatakan, "Yushiku an tu'rada alayya amanatun." Sebentar lagi aku akan kedatangan amanah. Uridat ala samawati wal jibali fa'abaina Ayah ayyahmilnaha wa asfaqna minha tuha. Sebentar lagi akan datang amanah. Yang amanah ini pernah diberikan, ditawarkan, kawannya menolak untuk memikulnya dan merasa nggak mampu melaksanakan menerima amanah tersebut. Kita sebagai manusia ketika mau melaksanakan sholat dia tidak berhadap tidak merasa berhadapan dengan sebuah kewajiban saja, dengan sebuah amanah besar. Ya, terus sholah. Di sini letak baik atau tidaknya saya di sini letak selamat atau tidak selamatnya kita. Ya, ketika kita mau salat, di sini letak selamat atau tidak selamatnya kita, baik atau tidaknya kita. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa yakhiruna lil adqan. Yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Ketika mereka itu bersujud, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillin la zilla fi yaumin la zilla illa zilluh. Salah satu di antara tujuh orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana hanya ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun zakarallah khalian fafadat aina. Seorang yang dalam kesendirian dia melaksanakan sholat, berzikir kepada Allah, lalu berlinang air matanya. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang tahu betul akan qadr sholat tahu akan kemuliaan salat. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya hal terpenting yang akan menghantarkan seseorang kepada kehusuan di dalam salat itu adalah al-isti'dad lis-salah. Bersiap-siap untuk eh, selalu bersiap-siap untuk melaksanakan salat. Salah satu di antara ibadah terbaik sebagaimana disebutkan dalam hadis uh, Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hal adullukum ala amalin yahuttullahu bihil khataya wa yarfa'ullahu bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang akan membuat Allah mengangkat derajat kalian? Allah mengampuni dosa-dosa kalian, mereka mengatakan bala. Lalu Nabi bersabda, Isbaghul wudu alal makarih ketika seorang mampu berwudu dengan sempurna meskipun pada saat-saat yang sulit misal dalam keadaan dingin dia tetap berwudu dengan sempurna sebagaimana diajarkan oleh Nabi wa kathratul khuta ilal masajid banyak datang ke mas ke masjid memperbanyak langkah ke masjid sal nunggu salat usai salat coba bayangkan Nami menunjukkan tiga amalan dan ternyata tiga amalan itu adalah satu. Tiga amalan itu pada hakikatnya adalah sah, satu. Yang pertama adalah orang yang melakukan wudhu dengan sempurna dalam segala kondisi. Melakukan wudhu pada saat air banyak atau sedikit, pada saat dingin atau panas, ya, pada saat bangun tidur atau dalam keadaan uh, sudah lama bangun dalam keadaan uh, sehat atau sakit, orang tetap berwudhu dengan sempurna sebatas yang dia bisa. Isbaghul wudhu. Dan ini kaitannya adalah dalam wujud persiapan seseorang untuk menghadapi salat. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah ke masjid untuk apa banyak, banyak melangkah ke masjid yang dimaksud di sini? Untuk melaksanakan salat juga. Meskipun dia harus berjalan jauh menuju salat jamaah, tapi karena untuk salat dia melangkah. Yang ketiga, intizarus salah ba'da salah. Menunggu salat selesai setelah selesai salat. Baru salat zuhur selesai dia sudah berpikir kapan datang waktu asar. Asar selesai, kapan datang waktu zuhur. Ini namanya inti intizarus sholah, ba'da sholah. Dan ini tidak akan dimiliki kecuali oleh orang yang merindukan sholat. Kecuali orang yang mengerti betul sabda Nabi kepada Bilal, ya Bilal arih nabi sholat. wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Kecuali orang yang khusyuk di dalam sholat. Dan orang-orang yang semacam ini akan selalu mempersiapkan diri menuju sholat. Begitu berkumandang azan dia akan be akan bersiap-siap menuju sholat, memakai pakaian yang terbaik. Inilah yang saya sebutkan poin-poin yang bisa bercabang-cabang ya. Ya, menggunakan minyak wangi, mak makai pakaian yang terbaik. Kalau berangkat ke sholat, sholat itu dengan langkah yang ten yang tenang. Orang yang mempersiapkan satu sesuatu dengan baik, dia tidak akan tergopoh-gopoh. Kenapa orang tergopoh-gopoh dengan sholat? Itu biasanya ketika dengar azan dia nyantai-nyantai gitu. Ya, saya Ya akan kerjaan. Eh ternyata udah terlambat. Oh ternyata udah satu rekat, udah dua rekat. Akhirnya sholat terburu, datang terburu-buru. Semua itu udah terjadi karena seorang tidak mempersiapkan diri untuk sholat. Ketika dua satu oh, sebentar lagi mau azan dia siap-siap. Oh sudah azan lebih disiapkan lagi. Dia berwudu dengan tenang. Semua dilakukan itu dengan tenang. Itu hanya bisa dilakukan ketika seseorang itu memang mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk sholat. Demikian juga wudhu. Kenapa di dalam banyak hadis itu selalu dikaitkan antara kesempurnaan sholat dengan kesempurnaan wudhu kan begitu ya? Orang yang sholatnya sempurna itu selalu dikaitkan dengan wudhu yang sem yang sempurna karena itulah awal daripada kesempurnaan sholat. Kalau wudhunya udah terburu-buru, cepat-cepat mau selesai, jangan harapin sholatnya juga akan khusyuk, nggak mungkin. Ketika untuk wudhunya saja dia sudah buru-buru, ya bagaimana sholatnya dia akan baik. Karena mukaddimah itu akan menggambarkan hakikat isi yang akan dicurahkan. Begitu ya. Mukaddimah. Ya. Ketika diawali dengan baik, diakhiri dengan baik, maka isi dari perbuatan tersebut pasti baik. Tapi kalau awalnya sudah jelek, akhirnya jelek, isinya pasti jelek. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Ya, hal-hal terpenting sekali sekali lagi saya bilang yang masing-masing di antara poin ini sering dijabarkan oleh para ulama dalam poin-poin yang nanti bisa dikembangkan lagi. Hal yang paling penting untuk mencapai kehusuan di dalam sholat adalah menanamkan kecintaan kepada akhirat. Hal yang tidak terkait dengan sholat secara langsung, tapi di dalam Al-Quran digambarkan, Wasta'inu bis sabri was salah jadikanlah kesabaran dan sholat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin dan sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Di sini tidak disebutkan tata cara sholat dan lain sebagainya, tapi yang disebutkan alladzina yadhunnuna ayya'taqidun. Dalam tafsir begitu. Hmm. Alladzina yadhunnun arti yadhunnun di sini bukan mengira tapi yakin. Alladzina ya'taqidun orang-orang yang yakin annahum mulaqu rabbihin wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang betul-betul yakin bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah, dia pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang khusyuk itu orang yang dekat dengan akhirat. Ketika dalam kehidupan sehari-hari hati seorang itu selalu diisi dengan dunia, tidak diisi dengan akhirat, nggak mungkin dia bisa mencapai kehusuan dalam sholat. Kalau pikiran sehari semalam tuh 99% cuma masalah dagang saja ya. Ketika sholat ya udah ngitung kalkulator. Ya, ngitung untung rugi, ngitung peluang-peluang bisnis. Apa yang banyak kita pikirkan di luar sholat itulah yang akan masuk di dalam sholat. Itu nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa di luar habis-habisan untuk dunia. Ketika sholat habis-habisan untuk Allah tidak. Bisa saja sebagian besar waktu orang untuk mencari rezeki secara lahir. Tapi yang menentukan seorang itu terpengaruh dunia atau tidak itu kan bukan zahirnya. Tapi apa yang ada di dalam hati sebagaimana Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadis, ta'isa abdud dunia, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Uh, celakalah orang yang menjadi hamba dunia, celakalah orang yang menjadi hamba dinar, hamba dirham. Bagaimana bentuknya? idza u'tiya radiya wa idza lam yu'ta lam yarda. Tanda daripada orang yang cinta dunia itu bukan orang yang banyak kerja. Nabi ketika melihat tangan orang itu rusak-rusak karena kerja justru dipuji oleh Nabi dan ini tangan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Daud karena ya, ya kana ya'kulu min amali yadi. Nabi Daud sendiri juga makan dari hasil bekerja sendiri. Para nabi itu semuanya pekerja. Zakaria ya itu sebagai tukang kayu ya demikian juga Nabi Nuh ya Nabi Shu'aib Musa itu sebagai petani dan peternak ya Nabi Muhammad seluruh para nabi Nabi Idris sebagai tukang jahit eh, dan banyak seluruh nabi adalah pekerja mereka bukan bekerja sebagai nabi tidak nabi itu adalah kewajiban mereka untuk dunia mereka bekerja. Jadi bekerja untuk dunia sampai badan lelah, tangan pecah-pecah itu justru dimuliakan oleh Allah yang dikecam dalam Islam adalah kecintaan kita. Ya, kegilaan jiwa kita terhadap dunia itu yang dikecam. Maka digambarkan di dalam hadis, celakalah hamba dunia. Hamba dunia itu yang bagaimana? Idza u'tiya dia Kalau dikasih dia senang, kalau dapat dia senang, wa idza lam yu'ta lam yarda. Kalau dia nggak dapat dia merasa susah. Itu hamba dunia ketika hati kita rusuh dengan minimnya eh, berkurangnya pendapatan, mengganggu konsentrasi, jadi galau, sholat jadi tidak khusyuk, ini hamba dunia. Ya. Tapi ketika dia dapat rezeki, dia bersyukur, sholat tambah khusyuk. Ketika dagangannya sedang menurun, ya bisnisnya sedang layu, ya dia langsung ingat Allah, semua rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah. Lalu dia bertambah dekat dengan Allah, sholatnya bertambah khusyuk. Ini hamba akhirat. Ya sekali lagi bukan pada ukuran berapa jam kita bekerja untuk dunia yang menentukan cita-cinta akhir atau tidak. Tapi kondisi hati kita di dalam melaksanakan kerja duniawi itu yang menentukan. Sekali lagi ketika seorang ingin khusyuk, jangan dulu berbicara tentang tata cara sholat. Tetapi harus dibekali dulu dengan kondisi hati di antaranya adalah kecintaan kita terhadap akhirat. Ini yang akan paling menentukan ketika kita melaksanakan salat. Ikhlaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hal yang menentukan kehusyuan seseorang uh, di dalam salat ini berkaitan juga dengan apa yang disebutkan tadi adalah tarkul maasi meninggalkan maksiat artinya maksiat apa bukannya hanya di dalam salat tapi juga maksiat-maksiat yang dilakukan di luar salat. Meninggalkan ma'asid. Kenapa demikian? Karena idza aznabal abdul mu'minu awil muslimu nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Setiap kali seorang itu berbuat dosa, maka akan tumbuh nokta hitam di dalam hatinya. Kalau dia bertobat dihilangkan. Kalau dia nggak bertobat, bertambah hitam dan bertambah hitam. Kalau hati seseorang itu sudah penuh dengan nokta hitam, maka dia tidak mungkin bisa berzikir baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang di luar sholatnya banyak melakukan maksiat, matanya maksiat, telinganya maksiat, pergaulannya maksiat. Lalu lalu dalam sholat dia berharap untuk mendapatkan khusyuan, nggak mungkin. Tapi kalau suatu saat orang mengatakan, oh saya bisa konsentrasi dalam sholat, mungkin. Sekali lagi, karena konsentrasi itu bukanlah kehusu, kehusuan. Konsentrasi itu bisa dilatih, tapi kekhusyuan tidak. Ke kekhusyuan sendiri, sendiri adalah akumulasi dari kondisi seorang hamba di dalam dan di luar salat. Tidak mungkin hal-hal di luar sholat itu menjadi hal yang tidak terkait dengan kondisi seseorang di dalam sholat. Ketika di luar sholat dia berusaha untuk menjalankan hukum Allah, berusaha meninggalkan maksiat, maka di dalam sholat dia pun akan bisa menghadirkan kehusu kekhusyuan. Ini yang sering dijelaskan oleh para ulama dan yang disalahpahami oleh sebagian orang yang mungkin memahami secara salah arti kehusyuan di dalam sholat. Sholat selanjutnya adalah an-nusalliya sholat muwaddi'in. Ini hal juga yang terkait dengan apa yang dibahas sebelumnya. Salah satu di antara kiat khusyuk dalam sholat yang sering dijelaskan oleh para ulama adalah bagaimana kita melaksanakan sholat, sholat tamwaddi. Seperti sholat orang yang mau meninggalkan dunia setelah sholat. Seolah-olah sholat ini adalah sholat terakhir saya. Seolah-olah sholat ini adalah sholat terakhir saya. Jadi suatu saat di dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya seorang pernah bertanya kepada Nabi di hadapan para sahabat, "Ya Rasulullah, izni fa'aujiz." berikanlah kepadaku nasihat tapi singkat aja. Ya, ini orang udah minta nasihat, minta cepat-cepat ya. Minta nasihat tapi singkat aja oleh Nabi ya. Dia mau nasihat tapi nasihat yang paling bermutu bagi dirinya. Maka Nabi mengatakan, "Idza qumta ila shalah fasholli salata muaddin." Kalau kamu sholat, sholatlah seperti sholat orang yang seolah-olah akan meninggalkan dunia setelah sholat. Wala takallam bikalamin ta'tadziru minhu. Jangan kamu banyak ngomong yang kemudian setelah ngomong kamu merasa bersalah. Ya. Di antara hal yang sampaikan Nabi, dua hal ini yang terpenting. Jadi halnya singkat saja, ya. Dalam kehidupan sehari-hari jangan terlalu banyak ngomong, ya. Biasanya orang kan begitu ya. Kalau duduk ngomong pertama bermanfaat, tapi kalau terlalu lama lama-lama ngelantur ngomongnya ke sana kemari, ya, betul ya. Tadinya temanya bagus selama-lama topiknya kesana kemari ya. Eh, biasanya begitu. Oleh sebab itu Islam melarang kita untuk terlalu banyak ngomong ya. Kalau kita sudah mulai berbicara dan mulai melantur, mulai membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, segeralah berhenti berbicara dan mengobrol. Ya, makanya Islam juga memakruhkan kita untuk ngobrol setelah sholat isya. Nah, ini karena ini waktu lowong ya, yang orang biasanya kalau udah ngobrol setelah waktu Isya itu biasanya obrolannya sering ngelantur ke sana kemari. <laughs> Ya, ngobrolnya ngobrol orang yang ke sana kemari. Ya, pertama bisa lah masalah dakwah, masalah sholat, lama-lama bisa lah masalah politik, nanti langsung ninggul masalah rumah tangga orang lain, <laughs> udah ya. Mana nggak si Fulan yang dulu sering ngaji sekarang udah nggak pernah ngaji lagi. Nah, akhirnya pembicaraan ngelantur ke sana kemari. Nah, salah satu di antara yang di nasihatkan Nabi secara ringkas kepada sahabat ini apa? Kalau kamu sholat, sholatlah seperti orang yang mau meninggalkan dunia ini. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang diperintahkan sholat menjadikan sholat ini seolah-olah sholat yang terakhir. Itu artinya <clears throat> hal tersebut sangat berkaitan dengan sifat zuhud yang ada dalam diri manusia yang digambarkan di dalam hadis Ibnu Umar ya. Nabi pernah menggandeng Ibnu Umar kemudian berkata kepada beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Di dunia ini jadilah seperti seorang perantau gharib. Ya, perantau ini berarti tinggal di negeri orang tapi suatu saat akan pulang kembali. Itu gharib au abiru sabil atau sekedar seorang musafir yang melintas jalan. Jadi ya, perbedaan antara gharib dengan abiru sabil, gharib itu tinggal. Kalau abir sekedar melintas. Kesamaan antara keduanya, ya, seorang perantau itu sebagai eh, berarti orang yang di dunia ini dia masih mau menikmati banyak hal-hal dunia. Ya, senang makan enak, senang serba enak begitu. Tetapi tetap dia menyiapkan untuk akhirat jauh lebih banyak dari dunia. Kenapa? Karena bagaimanapun dia senang-senang di negeri orang, pikirannya tetap dia akan kembali pulang kampung. Ya, jangan sampai senang-senang uh, di negeri orang ya. <clears throat> ya pulang-pulang buat dompet kosong. Kalau istilah orang sekarang begitu ya. Ya, <laughs> ya bangkrut ya. Cuman senangnya di negeri orang lain pas pulang ke rumahnya udah bawa dompet kosong ya. Dalam kehidupan dunia tidak bisa seperti. Boleh kita bersenang-senang, silahkan kita memuaskan apa yang kita inginkan di dunia ini sebatas yang dimubahkan Allah. Tapi harus yang kita siapkan lebih banyak lagi. Untuk makan saya keluar duit banyak, untuk sedekah lebih banyak lagi. Kan begitu. Ya. Nah, itu uh, hal yang uh, ditegaskan di dalam uh, hadis tersebut, ya. Uh, atau kalau bisa, ya, kalau kita mampu, jadilah seperti orang yang melintas jalan. Ya, cuman duduk istirahat minum, makan ala kadarnya ya. Ini orang yang untuk dunia ala kadarnya saja ya. Untuk dunia dia keterkesan pelit ya. Ini orang punya duit bisa beli mobil Mercy kenapa cuma beli, mobil Kijang ya. Bisa beli ini rumah mewah kenapa cuma rumah kayak gini? Iya. Karena sisa uangnya untuk disedekah disedekahkan visabilillah Orang yang mampu seperti ini itu yang jauh yang yang lebih baik lagi. Tapi yang tidak mampu Allah memberikan kepada kita keleluasaan untuk menggunakan kekayaan kita menikmati kehidupan dunia asalkan yang ditanam untuk akhirat lebih banyak lagi. Nah, kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Faida amsait fala tantazir sabah wa idza asbata falatanta tantazir masa." Maka kalau datang waktu pagi jangan tunggu sore. Datang sore jangan tunggu pagi. Seolah-olah inilah sore terakhir. Seolah-olah inilah pagi yang terakhir. Ya, fakhud min sihati kalimaratik wa min hayati kalimautik. Ketika kita sehat, Ambil, siapkan segala sesuatu untuk kita siapkan kalau kita sakit. Semasa kita hidup, ambil segala sesuatu untuk kita siapkan kalau suatu saat Allah memanggil kita ke hadapannya. Jadi sholat muadzin adalah sholat ketika seseorang begitu yakin dengan kezuhudannya ya bahwa sholat ini belum tentu menjadi sholat yang akan dilanjutkan dengan sholat yang lain. Bisa saja jadi ini merupakan sholat terakhir saya. Ya, jadi kalau kita berada di pagi hari jangan terlalu mikirkan nanti sore. Ya. Apalagi besok pagi, apalagi setahun lagi tidak. Ya, kita belum tahu usia kita. Maka lakukanlah yang terbaik pada saat itu juga. Itulah yang disebut dengan sholat muaddi. Ya. Kalau ternyata ini merupakan sholat terakhir saya, saya berakhir hidup saya dengan cara yang terbaik. Ternyata Allah memanjangkan usia kita. Kita sholat lagi. Ya, kita melaksanakan sholat yang terbaik. Kita khawatir setelah ini kita tidak akan mendapatkan waktu sholat. Begitu seterusnya barulah salah bisa, bisa mencapai kehusyuan di dalam salat. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berbagai inilah hal terakhir yang saya sampaikan pada pertemuan bagi hari ini karena keterbatasan waktu. Tapi satu hal, catatan penting apa yang saya sampaikan itu adalah hal-hal yang bersifat prinsipil dalam kehusuan dalam sholat. Ketika para ulama mengajarkan kepada kita untuk sholat, kita harus mengerti arti daripada yang kita ucapkan dalam sholat, arti ayat, arti zikir-zikirnya, kemudian memperhatikan sunnah-sunnah Nabi dalam gerakan supaya kita disibukkan dalam sholat, tidak memikirkan hal-hal di luar sholat. Ya, kita memakai wewangian supaya kita nyaman ketika sholat, tidak mencium sholat di tempat yang tenang, ya Salat yang tenang, tidak memakai pakaian yang menyebutkan kita banyak terlalu banyak gambar-gambar ya terlalu banyak ornamen di depan kita. Itu Nabi pernah meminta kepada Aisyah, "Amiti anni." Ya, singkirkan ini dariku, ya. Ah, fa fama zalat tasawiruhu tu'radu alayya fi shalah karena gambar-gambar ini mengganggu saya pada waktu salat. Demikian juga pakaian Nabi, ya. Nabi pernah menggunakan pakaian sejenis khamisah. Pakaian itu adalah pakaian yang ada gambar-gambarnya kayak sejenis batik lah ya ya uh, <clears throat> beliau nggak mau kalau itu dipakai dalam sholat karena ketika sholat ketika ruku beliau sempat ngelihat itu kayak kita sholat pakai sajadah ada gambar pohon kelapa sama masjidnya. Akhirnya pas sholat kita mikirin kelapanya, mikirin masjidnya. <laughs> Ini kira-kira masjid di mana ini yang digambar di sini ya. Nah yang semacam itu sebaiknya dihindari. Jadi tempat-tempat yang polos tidak bergambar jauh dari ornamen itu jauh lebih baik. Hmm. Ini yang disampaikan oleh para ulama semuanya adalah hal-hal yang membantu dalam salat. Tapi semuanya itu tidak akan menjadi berguna seandainya kita tidak menyiapkan diri kita untuk proses kehusuan sesungguhnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Menyiapkan hati kita, jiwa kita untuk menjadi orang-orang yang khusyuk. Semua hal yang ada di hadapan kita itu. Contohnya saja tenang, ketenangan. Kita mau mencari ketenangan tapi tidak selamanya kita bisa sholat tenang ya kadang-kadang anak nangis ya karena kalau di jalan kadang-kadang suara mobil bising dan lain sebagainya ya apalagi di zaman sekarang nama rata-rata uh, masjid di pinggir jalan ya ya mau menghindarkan suara sama sekali itu ya, susah sekali demikian juga tidak ada ornamen iya kita nggak pakai orma ornamen tapi tetangga kita sholatnya pakai ornamen ya kita pakai pakaian polos tetangga kita sholat pakai batik ya kadang-kadang malah imamnya pakai batik <laughs> ya, jadi uh, kita mau sholat uh, menghindari uh, banyak masjidnya sudah dihias sedemikian rupa jadi hal-hal yang semacam ini bisa saja menjadi gangguan dalam sholat tapi selama kesiapan-kesiapan hati orang dalam sholat seperti yang disebutkan tadi maka hal ini tidak akan terlalu mengganggu ya tidak akan terlalu berpengaruh di dalam kehusuan salat. Tapi meskipun seorang itu salat dalam keadaan tenang, sendiri ya dengan berbagai kiat-kiat yang diajarkan para ulama secara praktis untuk khusyuk dalam salat. Selama hatinya tidak siap untuk khusyuk, dia tidak akan pernah mencapai kehusuan di dalam salat. Hadhihi hakikatul khusyuk fi salat. Demikianlah hakikat kehusuan di dalam salat yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazah pada Ustaz yang telah berikan suatu kajian yang sangat bermanfaat tentunya buat kita para pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana sebenarnya satu hakikat uh, eh, kekusukan dalam sholat itu dalam mempersiapkan diri kita dari perkara-perkara yang mungkin uh, yang menjauhi kita dari agama kita sendiri. Dan tentu banyak sekali kiat-kiatnya. Baik, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Eh, silakan ke 467106 atau 468106 dan juga SMS ke nomor kami 085668410106 dengan menulis dua huruf KI spasi nama dan pertanyaan tersebut lalu kirim ke nomor tersebut. Baik kita masuk pada pertanyaan pertama melalui pesan singkat datangnya dari Sinar di Sihar di Singapura. Ustadz, uh, eh, jika seorang sholat tidak menghadap kiblat karena tidak mengetahuinya kemana arah kiblat dan baru mengetahui setelah sekarang, apakah sah Ustadz? Bisa diterima sholatnya, apakah tidak tidak demikian? Yeah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulullah. Ketika seorang sholat tidak menghadap kiblat, para ulama menjelaskan bahwa menghadap kiblat itu adalah bagian daripada syurut, syarat sahnya sholat. Ketika seorang secara sengaja uh, apa namanya sholat dengan tidak menghadap kiblat para ulama hmm. sepakat sholatnya adalah batal. Yang menjadi persoalan bagaimana kalau seorang sholat tanpa disengaja. Secara umum yang namanya syarat hmm. itu hakikatnya sengaja atau tidak sengaja sholat tidak sah. Hmm. Sama dengan orang yang wudhu misalnya lupa berwudhu maka dia tidak sah. Hanya ulama membedakan antara lupa dengan tidak tahu. Jadi ketika dasarnya adalah tidak tahu, betul-betul dia tidak tahu dan sholat dan ternyata akhirnya salah, maka sholatnya tetap sah sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi dan para sahabat. Ya disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Nabi pernah sholat bersama para sahabat. Ternyata setelah itu baru mereka tahu kalau ternyata mereka sholat tidak menghadap kiblat dan Nabi tidak menyuruh mereka untuk mengulangi sholat. Itu artinya sholatnya secara hukum sah. Akan berbeda dengan orang yang lupa. Ya, jadi sudah tahu nih dia nih, dia di, di rumah ini sholatnya menghadap ke depan pintu rumah misalnya ketika sholat ya. Tapi suatu saat dia mungkin pergi keluar kota, uh, terbalik arah biasa seperti itu ya. Pas pulang ke rumah sholatnya jadi membelakang <laughs> misalnya nggak sadar. Setelah sholat, aduh lupa. Maka pada saat itu sholatnya batal. Jadi beda antara tahu dengan tidak tahu dengan lupa dasarnya tidak tahu itu berdasarkan hadis tadi riwayat tadi maka orang tersebut sholatnya sah tapi kalau dasarnya adalah lupa sudah tahu kemudian lupa maka pada saat itu dia tidak beruzur dia harus mengulangi sholatnya Allahul mafiq ya barakallahu fiq Ustaz uh, sahabat Han kita akan terima pada penelpon pertama di kesempatan kali ini Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bisa volume radionya dikecilkan sedikit Pak? Ya, iya, silakan. Ya, dengan siapa? Di mana Pak? dengan Haris ya Abu Sufyan. Ya, silakan. Ya, barakallahu fiik. <laughs> Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Ustaz. Allah yahyik. Jadi begini Ustaz, uh, dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk uh, ya Bilal kumandangkan azan, uh, ya Bilal istirahatkan uh, kami, kami dengan salat ya. Hari Hanif nah. Nah. Ya. Sepertinya uh, kesip, apa? Kayaknya ada hikmah, hikmah di balik uh, uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk uh, istirahatkan kami dengan sholat seperti ya. itu. Apa uh, yang kami ingin tahu? Apakah hikmah dari uh, uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengistirahatkan kami dengan sholat yang siap? Ya, ya, ya, ya. ya, ya. Oh iya, kok iya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini hal yang baik ya, yang bagus uh, ungkapan ini sering disampaikan oleh para ulama. Ya, sering disampaikan oleh para ulama ketika mereka berbicara tentang kualitas sholat, termasuk ketika mereka berbicara tentang kehusuan. Oleh sebab itu saya mengungkapkan juga tadi uh, riwayat tersebut, ya Bilal arih Nabi sholat, wahai Bilal istirahatlah, kan kami uh, dengan sholat. Nah, salah satu diantaranya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Salih Al Utsaimin ya tentang arih Nabi sholat ini bahwa seorang mukmin ketika sholat Arti daripada istirahatan kami dengan salat. Seorang mukmin uh, ketika salat apabila solatnya itu benar-benar solat yang berkualitas dan solat yang khusyuk, maka solat itu tidak lagi bagi dirinya sekadar sebagai sebuah kewajiban, tapi bahkan menjadi sebuah kebutuhan. Ingat ya, kalau ungkapan yang mengatakan solat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan salah, ya. Tapi bukan sekadar kewajiban, tidak berhenti pada kewajiban, tapi justru merupakan kebutuhan. Maka itulah orang-orang yang menjadikan sholatnya itu sebagai waktu untuk beristirahat. Justru ketika sholat, dia menenangkan jiwanya. Ketika sholat, dia mengadu kepada Allah. Ketika sholat, dia mendekatkan diri kepada Allah. Akrabu ma yakunu al-abdu minallahi wa huwa sajid waktu terdekat seorang hamba dengan Allah kan ketika dia bersujud. Makanya kita diminta untuk banyak do doa ketika itu. Nah, pada posisi ini maka sholat itu menjadi tempat beristirahat bagi seorang mukmin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan ya. Jadi hajatul mukmin ilal ibadah kahajati nasi ila ta'am wasyarab. Kebutuhan seorang mukmin terhadap ibadah itu seperti kebutuhan manusia makan dan minum, bahkan lebih daripada itu. Ya. Seperti kebutuhan terhadap makan dan minum, ya. Yang namanya makan dan minum enggak kan nggak bisa hanya jadikan sebagai kewajiban saja. Pokoknya saya sudah menjalankan kewajiban makan pagi, mana bisa? Hah? Karena ini ada, adalah kebutuhan. Nah, ibadah itu ternyata merupakan kebutuhan kita kepada Allah, bukan Allah yang butuh ibadah kita. Allah nggak butuh ibadah kita. Kita mau kafir, kita mau mumin, kita ibadah kepada Allah tidak. Allah tidak akan menjadi berubah. Kebesaran Allah tidak akan berubah. Ya, Allah tetap maha dengan segala kesempurnaannya. Ya, jadi Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh adalah kita dengan beribadah kepada Allah. Maka ketika sholat menjadi kebutuhan, sekali lagi sholat menjadi tempat seorang mukmin untuk beristirahat, ya, menenangkan jiwanya agar ketika ketika sholat faida qodiyatis sholat apabila sholat selesai fantasiru filat silakan kalian mencari rezeki lagi dalam kondisi yang lebih tenang, dalam kondisi yang lebih fresh, ya, dalam kondisi yang lebih siap untuk menjalankan kehidupan dunia lagi. Ya, kira-kira demikian yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala wallahul muwaffiq. Jazakallah khairan. Eh, sabar hang kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya dan melalui pesan singkat datangnya dari Anissa di Moro. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana sulit sekali untuk kusuk dalam sholat. Terkadang awalnya dapat, namun di pertengahannya hilang kusuknya Ustaz. Apakah sholat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Dan apakah ini menunjukkan taubat ana tidak diterima Ustaz? Mohon Ustaz penjelasan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya wal billah. Kalau itu yang menjadi akhir daripada kesimpulan ya, tidak hmm. demikian ya. Nah, tidak demikian insyaallah ya ukhti. Hmm. Jadi di sini uh, seperti sudah saya jelaskan tadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum kehusuan di dalam salat. Tapi yang paling pertengahan adalah pendapat dari Al-Imam Syafi'i. Kalau memang di dalam sholat sama sekali tidak ada kehusuan dari mulai takbir sampai salam itu isinya bukan sholat, malah selain sholat saja tidak pernah hadir sedikit pun di dalam sholat, maka ini bisa terancam tidak diterima sholatnya bahkan tidak sah. Karena pada saat itu pasti dia juga kehilangan sebagian rukun sholat diantaranya tumak ninah. Tadi sudah jelaskan. Hmm. Tetapi tentunya ini tidak berarti uh, kewajiban tersebut sekali lagi menyeluruh pada seluruh sholat. Dan itu memang hal yang yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang punya kehusuan sempurna seorang sahabat seperti Ali bin Abi Thalib saja tidak bisa melakukan secara sempurna dari awal salat sampai akhir salat jadi memang uh, kita hanya diperintahkan untuk berusaha ya lai kalifullah nafsan illa usaha kita berusaha untuk khusyuk <clears throat> kemudian kalau pikiran kita melayang kemarin kita kembalikan lagi ke dalam salat begitulah yang kita lakukan semakin banyak volume kehusuan kita dalam sholat semakin bagus kualitas sholatnya. Ya. Tapi bukan berarti kalau banyak kita berpikiran untuk hal-hal di luar sholat maka sholat kita tidak diterima. Tidak, sama sekali tidak. Ya, selama sholat itu sah secara hukum, selama uh, sholat itu berisi kekhusyuan, selama sholat itu ada nilai-nilai ibadah yang jelas antara kita dengan Allah, meskipun kadang-kadang ada kekurangan maka tetap akan dinilai apa pahalanya seperti disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi yang disampaikan oleh Syekh Albani dalam mukadimah sifat sholat Nabi. Hanya ukurannya beda-beda. Ada orang yang sholat diterima separohnya, ada yang seperempatnya, seperlimanya ya bergantung tadi tingkat kehusuannya itu seperti apa. Yang perlu dihindari sekali lagi adalah jangan sama sekali kita tidak ingat sholat ya. Pas sudah salam baru ingat. <laughs> sholat tadi. Tadi sholat apa sampai lupa ya. Baca apa pada waktu tahiyat baca al-fatihah ya pada waktu baca Al-Fatihah baca tahiyat ada orang yang sholat saking lupanya begitu ya. Pada tahiyat itu baca iya. alhamdulillahirabbil alamin. Hmm. Pada waktu baca alhamdulillahirabbil malah at-tahiyatulillah ya. <laughs> Nah, ini yang semacam ini kalau dari awal sampai akhir terjadi, ini sangat dikhawatirkan sholatnya akan tidak. Nah, kemudian apakah berkaitan dengan tobat saya diterima atau tidak? Ini sama sekali tidak berkaitan, sekali <laughs> ya. Diterima tidak taubatnya itu hanya Allah yang tahu kita harus berkeyakinan bahwa seluruh dosa yang kita lakukan kalau kita bertobat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Itu harus ada dalam keyakinan kita. Cuma kewajiban kita adalah melaksanakan tobat tersebut dengan syarat-syarat yang dijelaskan ulama. Itu saja kewajiban kita. Selebihnya Allah yang maha mengetahui tentang apa yang ada pada diri kita. Enggak berarti kalau seandainya saya kita tidak bisa optimal melaksanakan ibadah itu berarti tobat kita tidak tidak tidak. Semuanya perlu proses ketika kita banyak berbuat kejelekan, itu efeknya tidak akan demikian mudah hilang. Satu aja kejelekan, misalnya Ibnu hmm. Qayyim mengatakan orang yang terkena panah iblis jatuh cintrong ya sama orang hmm. ya nggak bisa lupa seumur hidupnya ya kata Ibnu Qayyim uh, dia harus banyak berzikir kepada Allah banyak beribadah kepada Allah kalau itu tidak bisa menghilangkan juga jauhi uh, menyebut nama nama orang tersebut ya, jangan sering-sering bertemu. Kalau emang nggak bisa juga berpisah secara fisik dari dia. Dalam arti sesungguhnya upaya-upaya yang banyak dilakukan oleh seseorang ah, untuk bisa apa namanya menghilangkan penyakit panah iblis itu. Itu baru satu penyakit, satu penyakit baru. Ya, ya jadi penyakit yang kita lakukan ketika kita banyak berbuat maksiat dan lain sebagainya itu tidak akan mudah begitu saja hilang. Bahkan Ibnu Qayyim pernah mengatakan begini, seandainya Allah tidak mengazab orang yang berbuat maksiat, selain rasa sakit, rasa sakit yang dirasakan oleh penyesalan melakukan taubat, itu sudah cukup bagi seorang hamba. Itu luar biasa sakitnya loh. Kalau orang berbuat salah itu selalu ingat dengan kesalahan tersebut itu sudah merupakan azab. Seandainya azab yang Allah berikan hanya itu, itu sudah sudah sudah terlalu berat bagi seorang. Apalagi Allah masih menyediakan azab lain seandainya Allah tidak mengampuni hmm. dosanya. Jadi sekali lagi bukan berarti orang yang kurang uh, ini dalam ibadah, terganggu dalam ibadah, terganggu dalam amal soleh berarti taubatnya tidak terima. Tidak. Ya, semuanya perlu proses menuju kebaikan. Wallahu alam. Ya. Barakallahu fiik. Allah ibarik fiik. Uh, ah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kelihatan terputus, kita kembali. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bisa ke volume suaranya di kerasan sedikit biar bisa mendengarnya. Demikian dari siapa di mana? Mira di Batu Haji. Mira di Batu Haji, silakan. Ah, iya, silakan, Akhti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini waktu hamba yang paling dekat dengan Allah itu di waktu sujud. Iya. Jadi oh, bolehkah kita oh, memperbanyak doa di waktu itu sementara ada yang mengatakan oh rukuk ah, Nabi sama sujudnya itu sama. Hmm. Jadi kemana kita menyikapinya? Iya. Ya, iya ya. Iya. Ya. Jadi riwayat yang menyebutkan bahwa gerakan-gerakan Nabi yang satu dengan yang lain itu qariban minas sawa. Jadi dalam dalam satu dalam riwayat itu sebutan bukan sama, tapi hampir sama satu dengan yang lain. Jadi tidak sama persis, ya tidak sama persis karena masing-masing di antaranya itu punya bacaan yang beda-beda. Misalnya bacaan ya i'tidal saja itu misalnya variasinya lebih banyak misalnya dari bacaan di waktu yang lain. Kemudian ketika kita berdiri kita membaca Al-Fatihah lagi belum kalau yang kita baca pada waktu seperti misalnya sholat malam hmm. sampai panjang tidak mungkin berdiri akan sama dengan ruku, akan sama dengan sujud panjangnya. Jadi ketika dikatakan koriban minasawa itu berarti rata-rata itu hampir sama ya tapi tidak sama persis. Nah, demikian juga ketika sujud ya. Jadi ketika sujud memang kita dianjurkan untuk banyak berdoa dan doa yang dimaksud di sini oleh para ulama dijelaskan adalah doa masalah, doa meminta. Hmm. Jadi bukan doa ibadah. Kalau doa ibadah itu kan zikir ya. Subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah itu doa-doa ibadah ya. Setiap zikir itu adalah doa ya, doa ibadah termasuk salat itu sendiri adalah doa. Nah, yang doa yang dimaksud di sini adalah doa masalah, doa meminta. Hmm sehingga boleh diucapkan misalnya dalam bahasa Indonesia sekalipun ya dalam bahasa Jawa sekalipun kalau kita mau mengucapkan antara kita dengan Allah saja ketika itu boleh ketika sujud ya kita meminta ya Allah berikan aku rizki dan lain sebagainya mudahkan aku sembuhkan aku dari penyakit mudahkan aku menghafal Al-Quran dan lain sebagainya itu boleh dibaca setelah sujud yang perlu dihindari adalah doa-doa yang lafadznya ada dalam Al-Quran karena ini Eh, titik kontroversi. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Sehingga misalnya Rabbana atina fidunia asanah. Nah, ini kan doa hmm. bisa juga dijadikan doa masalah hmm. minta ya, masalah dunia. Tapi dia bacanya ada di dalam Al-Quran. Itu lebih baik dihindari. Ya untuk menghindari karena kalau Imam Ahmad mengatakan itu tidak boleh sama sekali. Ya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan itu tidak boleh sama sekali. Jadi isi saja dengan doa-doa baik dalam bahasa Arab atau yang lainnya yang sifatnya permohonan. Sekali lagi, seandainya akhirnya mengakibatkan sebagian di antara gerakan lebih panjang dari yang lain, sujudnya lebih panjang, itu tidak menjadi masalah. Wallahu alam. Barakallahu fiik Allah barik fiik. Uh, sahabat Hang, kita masih ada lebih kurang 10 menit ke depan. Uh, kita tetap menerima pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum. Kita kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Maaf dengan siapa di mana? Ini uh, saya uh, eh, Gunadi di Semowi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. ya. Gimana ah Gunadi? Uh, eh, ya, ini mau tanya nih Ustaz. Ya, tafadhal. Mau tanya ini uh, saya kan sering ini uh, apa kata kata syukur itu ya. ya syukur, syukur syukur ya. Kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat. Ya. Kita, iya. Yang saya ingin yang ingin saya tanyakan Eh, syarat-syarat uh, syukur itu tadi kan ya syarat-syarat ah. syukur hmm. agar uh, syukur kita itu benar-benar eh, benar-benar benar, uh, uh, benar syukur yang sebenarnya iya, gitu ya. memenuhi syarat syukur itu aja mungkin ya, yang iya, saya ingin ya, tanyakan syarat syukur tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Uh, Para ulama menjelaskan, jadi ketika Allah berfirman la in syakartum la azidanakum, ketika kalian bersyukur Allah akan menambah nikmat kalian wa in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian mengkufuri atau mengingkari karunia Allah, maka Allah akan menyiksa kalian akan memberikan azab kepada kalian. Nah syukur itu sendiri dijelaskan oleh para ulama Asal kata bersyukur itu artinya adalah Wadu'u kulli syai'in fi mahallih Wadu'u kulli ni'matin fi mahalliha Meletakkan setiap karunia pada tempatnya. Ketika Allah eh, memberikan kepada kita karunia, lalu kita menggunakan karunia itu sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat dari bersyukur. Sehingga Muhammad Shalih Al Utsaimin dalam tafsir surat Al-Fatihah ketika beliau menjelaskan perbedaan antara syukur dengan dengan dengan dengan apa dengan alhamdu ya antara hamdu memuji Allah dengan bersyukur ya bahwa bersyukur itu kadang lebih luas dari alhamdu uh, Alhamdulillah eh, uh, bisa diucapkan orang tertimpa musibah maupun tertimpa keburukan sementara syukur tidak. Tapi syukur bisa lebih luas dengan catatan bahwa alhamdulillah itu bisa hanya berupa ucapan lisan. Tapi yang namanya syukur itu tidak cukup, tidak berhenti pada ucapan lisan saja. Jadi kita ber, ber, ber, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah kalau itu berkaitan dengan orang lain ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih disebutkan la yashkurulillahi man la yashkurulinnas orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain berarti nggak bersyukur kepada iya, Allah ya jadi uh, syukur itu pertama meletakkan karunia itu pada tempatnya kalau kita mendapatkan karunia akal, kita letakkan pada tempatnya. Karunia mata, karunia telinga, karunia harta, karunia anak. semuanya itu kita letakkan sesuai dengan yang diri dari Allah. Ini di jalan dari bersyukur. Yang kedua tentunya kita berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah dari karunia tersebut. Ya, oleh sebab itu orang yang tidak berbakti kepada orang tua itu nggak bersyukur kepada Allah karena orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua. Begitu juga ketika kita melakukan eh, mendapatkan kebaikan di dunia ini. Kebaikan itu kan sering datang melalui perantaran orang lain ya. Maka kita tidak boleh lupa berterima kasih dan bersyukur kepada orang tersebut. Sekali lagi dalam hadis Abu Daud dengan sanad yang sahih, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia belum bersyukur kepada Allah karena dia tidak mengakui karunia itu berasal dari orang lain apa melalui perantaraan orang lain, berasal dari Allah melalui perantaraan ya ini orang lain. Jadi itu salah satu di antara yang dijelaskan oleh para ulama. Sekali lagi bersyukur tidak cukup dengan lisan, tapi harus diaplikasikan dalam bentuk tindakan. Salah satu di antaranya sekali lagi mengelola semua karunia tersebut sesuai yang diridhoi Allah. Kalau kita menggunakan harta tidak sesuai yang diridhoi Allah berarti kita tidak bersyukur meskipun kita mengucapkan alhamdulillah ribuan kali. Mm. ya begitu juga kalau kita menggunakan nikmat pada tempatnya tapi semua orang yang menjadi wasilah nggak kita hargai iya. ya kita nggak menghargai guru kita teman kita di dalam pepatah Arab disebutkan begitu ya. Hmm. Mana allamaka harfan fakat kamu aliman Orang yang mengajarkan kamu satu huruf itu sudah menjadi guru kamu. Ya makanya nggak ada istilah mantan guru. Itu mantan guru saya nggak ada ya. <laughs> ya. Biarpun dia baru cuma ngajari kita alip alipan sekarang kita misalnya sudah menjadi ulama besar, hmm. misalnya seperti itu, dia tetap guru kita. Sampai kita wafat dia tetap guru kita. Ya, apapun yang dia kan. Jadi itu penghormatan kepada guru itu satu hal yang wajib ya tanda bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah orang yang menjadi wasilah kita salah satu yang Allah jadikan wasilah sampai kita menjadi seperti sekarang ini. Wallahul muwaffiq. Ya. Selanjutnya sahabat Hang kita bacakan pesan singkat datang dari Abdullah dan Ummu Daud. Ini pertanyaan saya anak gabung usah sangat banyak. Ya, <laughs> silakan. Ya. uh, <laughs> bagaimana kiat untuk mengatasi semakin kuat beribadah, semakin bergejolak sahwat? Sedangkan dari Ummu Daud menanyakan, apakah boleh menahan buang angin ketika dalam sholat Ustaz? Demikian. Oh gitu. Iya. Uh, yang pertama orang yang mungkin semakin bergejolak sawatnya semakin banyak uh, ibadah. Ya. Mungkin dia mengatakan semakin banyak dia melakukan uh, meningkatkan kuantitas ibadah kok merasa sama as apa ini mungkin bergejolak. Ah, ini pertanyaan yang sama pernah ditanyakan kepada Ibnul Qayyim dalam mukadimah kitabnya disebutkan al jawabul kafi liman sa'ala ani Ada orang punya penyakit ya mau mau meninggalkan maksiat ya udah dia banyak zikir banyak ibadah ini malah semakin meluap-luap penyakitnya semakin meluap-luap nah. jadi dalam hal ini ikhwas kalian fidin ketika kita mengobati penyakit kita jangan hanya berkutat pada apa yang menjadi obatnya tapi juga harus melihat apa yang menjadi penyebabnya penyebab penyakit tersebut itu muncul kalau penyebabnya ini tidak diatasi hanya diberikan obat saja ya itu sama saja dengan seorang dokter yang meresepkan obat tapi pantangan dibiarkan ya penyebab timbulnya penyakit dibiarkan saja hmm. ya itu seperti menggabungkan antara madu dengan racun jadi Ibnu Qayyim mengatakan demikian seorang yang mengalami gejolak syahwat ya itu pasti ada sebabnya dan syahwat itu kan bermacam-macam. Ada kecintaan terhadap lawan jenis misalnya, kesenangan terhadap seseorang, ada bahkan kepada sesama jenis. Hmm. Ya, homoseksual atau lesbianisme atau syahwat-syahwat yang lain ya bukan syahwat terhad yang berhubungan dengan seks tapi hmm. syahwat yang hubungan dengan yang lain dan setiap hal tersebut lagi punya penyebab nah penyebabnya harus diperhatikan jadi makanya seperti yang saya sebutkan tadi kan ketika orang terkena panah iblis tidak cukup bagi dirinya hanya bertobat kepada Allah berzikir kepada Allah kalau tiap hari telepon teleponan tiap hari smsan ya nggak akan mungkin bisa hilang. Kenapa? Itu seperti orang yang minum madu dengan rah racun. dengan racun udah dijauhin ya sudah mulai lupa sudah zikir kepada Allah ingat lagi SMS lagi gimana kabar ya sekedar untuk jaga hubungan kata setan ya kata setan begitu biasanya setan kan begitu ya <laughs> panah iblis iya kalau setan kan seperti itu ya orang berbuat maksiat aja silaturahmi ya Iya, eh, maksiat tapi uh, apa namanya judulnya silatu silaturahmi kan ini berbahaya sekali. Ya. Oh saya cuma menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah ya sesama muslim dan muslimah kok semuanya kenapa sama muslimah yang lain enggak niatnya ah. pingin ketemu sana <laughs> iya ya saya sering ngasih dia ini macam kan berbuat baik kepada sesama muslim itu alasan-alasan yang dibuat oleh setan sekali lagi melegalitas kita untuk memperparah kita paling tahu makanya Nabi menyebutkan istafti kolbak tanyakan hati kamu Balil insan ala nafsihi basirah itu manusia itu lebih tahu tentang hatinya sendiri <coughs> walau alqomah adiro meskipun seribu satu alasan diucapkan ya jadi orang udah tahu saya ini kok minum obat gak sembuh-sembuh. Coba perhatikan, masih ngelakukan pantangan gak? Iya sih. Hmm. Nah, hmm. <laughs> kan akhirnya ketahuan ya. Jadi dalam hal ini juga demikian. Jadi sekali lagi, ibadah tidak akan bisa berfungsi mengatasi penyakit hati termasuk syahwat kecuali dengan tadi. Dan kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan, ketika orang sudah melakukan dengan benar pun, itu bukan berarti pada saat itu lantas hilang. Nah. Seperti penyakit ya, ada penyakit yang dikasih obat tiba-tiba seperti bertambah. Itu reaksi reaksi pertarungan antara kehendak syahwat dengan iman. Pertarungan iman dengan syahwat itu akan menimbulkan gejolak yang seolah-olah seperti bertambah, tapi sebenarnya itu merupakan proses menuju kesembuhan. Ya pada saat pada saat pada saat sholatnya pola pada saat itu datang. Hah? Ya. Ketika nggak sholat nggak, itu pertarungan. Jadi kata Ibnu Qayyim, apabila itu terjadi juga, maka tetaplah melakukan ibadah kepada Allah, karena itu ibarat penyakit yang melalui akan melalui proses kesembuhan yang kadang-kadang dilalui dengan reaksi keras. Kadang-kadang begitu ya. Hmm. Ada orang penyakit alergi ketika minum obat udah mau sembuh tuh malah gatalnya luar biasa hmm. begitu ya. Tapi nyata itu merupakan reaksi akan menuju kesembuhan ya. Demikian juga ketika Nabi memberikan obat kepada orang yang sakit perut dengan madu hmm. bertambah hmm. reaksinya hmm. nah, tapi berkali-kali kemudian akhirnya sembuh. Hmm. Nah, penyakit syahwat juga seperti itu. Ah, Ya, jadi bagi yang mengalaminya hendaknya bersabar, berdoa kepada Allah, lakukan ibadah dan jauhi sumber-sumber penyakit tersebut. Insya Allah Allah akan menolong kita. Allahumma fiq. Yang selanjutnya, Ustaz, yang kedua ah, pertanyaan. Uh, tentang menahan buang angin. Hmm. Jadi para ulama menganggap minimal perbuatan ini adalah makruh. Ya, karena kenapa demikian? Kenapa dikatakan makruh? Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asyangkiti karena ketika orang menahan buang angin tersebut akan timbul was-was. <clears throat> ya, seperti yang disebutkan di dalam soal eh, di dalam hadis sebuah hadis ya bahwa so'inar rojula ya yukhayyalu ilaihi annahu yajidu fis Dia uh, terhalusinasi ini ini buang angin apa enggak? Buang angin apa enggak? Ya, oleh iya. sebab itu ketika seorang mau buang angin jangan ditahan-tahan. Karena itu justru menimbulkan hayalan-hayalan. Ini sebenarnya hmm. keluar apa enggak tadi? Pas ditahan, tertahan atau tidak? ya. Tapi kok dibiarkan saja kadang-kadang ketika dibiarkan malah akhirnya nggak nggak keluar sama sekali. Ah, hmm. coba dibiarkan. Nyata nggak. Begitu ditahan seperti mau keluar. Ini ya yang inilah godaan setan yang disebut dengan was-was. Jadi oleh sebab itu dianjurkan orang yang mau buang air meskipun itu udah dekat-dekat akhir mau sholat ah masa saya ngulangin sholat dari awal lagi nggak usah merasa rugi iya lanjutkan ya, ya, kenapa ibadah itu rugi nambah ibadah kan nambah pahala ya sama juga dengan orang yang udah berwudu misalnya, ah mau wudu lagi yang disebut dengan tajdid. Gak usah merasa rugi karena setiap wudu itu seluruh dosa-dosa eh, yang dilakukan mata, telinga kita itu berjatuhan, berguguran melalui air wudhu. Kenapa merasa rugi? Jadi makanya para ulama mengatakan <coughs> ada yang disebut muadzobah. Muadzobah wudhu itu setelah batal wudhu lagi seperti yang dilakukan oleh Bilal. Ada lagi yang disebut dengan tajdid. Tajdid itu wudhu masih ada, tapi dia berwudhu lagi karena mau sholat ya hmm. itu juga nggak apa-apa dua-duanya itu merupakan hal yang dianjurkan dan nggak ada istilah rugi ya sekali hmm. lagi ya nggak ada istilah rugi ya ya uh, ngulangin sholat nggak jadi masalah daripada akhirnya malah wah oh, tinggal satu rakaat udah mau salam ditahan hmm. akhirnya timbul pikiran tadi sebenarnya keluar apa enggak sih nah ini yang akhirnya iya. mengganggu ya. was -was seseorang di dalam hatinya was was ya Allah alam ya pertanyaan terakhir Ustaz ya iya ya. <laughs> Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Amin hari saya. Oh ya. <laughs> Ulang satu lagi. Iya. Ada yang mengganjal nih Ustaz. Iya silakan silakan. Uh, tapi ada dua pertanyaan ganjal nih Ustaz. Gimana? Iya silakan silakan silakan. Ah uh, labak saya Ustaz ya. ya nah. Uh, jadi salat syarat uh, eh, syarat uh, diterimanya sholat tuh uh, salah satunya wudhu ya Ustaz ya. Iya. Uh, kemudian ada salah satu riwayat bahwa salah satu yang membatalkan wudhu adalah memakan daging onta Ustaz. -hmm. yeah. Iya. Nah, jadi yang jadi anak pertanyaan ganjal ini ada apa ini mas? Kenapa hmm. kenapa uh, daging onta itu membatalkan wudhu? Uh, yang kedua adalah uh, di di ini sohe atau tidak Sat, di penelitian itu uh, uh, semalam anak pengen tanya tapi nggak nggak nggak sempat. Yeah. Iya. Uh, ada penelitian bahwa orang yang makan dengan baca doa Bismillah hmm. dengan orang yang tidak baca Bismillah itu memang dalam tubuhnya itu apa namanya uh, racun yang membaca Bismillah itu lebih banyak terbuang daripada uh, yang tidak uh, apa namanya yang tidak membaca Bismillah. al huwasohi ya. iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. Pertanyaan terakhir ya, dua Perta pertanyaan. Ya, dua pertanyaan sekaligus ya. Jadi soal makan daging, ya, soal makan uh, daging unta, itu memang ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bukan membatalkan wudhu, tapi mengharuskan orang untuk wudhu. Jadi beda antara batal dengan mengharuskan. Tapi intinya ya orang tetap berwudhu, ya mau batal atau tidak itu diperintahkan untuk berwudhu kembali. Nah persoalan kenapa sebabnya ini yang dijelaskan oleh para ulama ya bahwa hal-hal yang syar'i itu ada yang makulul makna, ada yang ghairu makulatil makna. Ada yang uh, alasan logikanya itu memang jelas dan ada yang tidak ya karena yang namanya ibadah itu ada yang tidak bisa dilogikakan oleh sebab itu kalau karena dinu ya ini bil akli kalau lakana asfalul khufain aula bil masih min Allah kalau seandainya agama itu didasari akal kata Ali bin Abi Thalib, tentu bagian bawah sepatu itu lebih layak diusap daripada bagian atasnya karena itu yang kotor. Nah sekali lagi itu Ah, masalah batal wudhu dengan tidak itu kan memang hal-hal yang tidak bisa diakal-akali. Ya seperti hadas misalnya, buang angin, ini segala macam. Apa yang hilang dari seseorang ketika dia itu buang angin dengan tidak buang angin. Kalau orang dekat dengan Allah kan tetap saja dekat. Kenapa ini sampai membatalkan wudhu? Ya dan lain sebagainya itu memang tidak bisa diakal-akali karena yang sekali lagi termasuk bagian daripada hal yang ghairu ma'qulatil makna. Mana yang mewajibkan mandi besar, mana yang tidak, mana yang mengharuskan seorang wudhu, mana yang membatalkan atau tidak, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ini hal semuanya yang ghairu ma'kulatil makna. Termasuk diantaranya orang yang makan daging unta tadi, hmm. yang kemudian diperintahkan berwudhu, ini ghairu ma'kulatil makna. Ya, karena sekali lagi wudhu toharah itu bukanlah bersih-bersih. <clears throat> Ada orang yang salah paham kan, toharah itu seolah-olah bersih-bersih. Ya, dah, ya. Jadi kalau ada orang kakinya kotor, itu dibersihin dulu sebelum wudhu. Jangan sampai nih pada waktu wudhu sambil dibersihin nanti harus tiga hmm. kali jadi jadi lima enam kali. Luber. Luber. <laughs> Nah itu tidak boleh karena kita dilarang untuk mengusap bagian anggota tubuh. Oh pada waktu wudhu lebih dari tiga kali. Jadi yang namanya sekali lagi yang namanya apa namanya wudhu itu bukan bersih bersih ya sehingga uh, sekali lagi ini termasuk ibadah yang aku latih makna yang pertama yang kedua tentang masalah bismillah kalau ada penelitian ilmiah yang kemudian menjelaskan demikian, sebenarnya secara umum, secara umum itu bisa dibenarkan. Proses ilmiahnya bagaimana itu bergantung kepada hasil penelitian silahkan. Tapi yang jelas Ibnu Qayyim mengatakan setiap kali hmm. orang itu berzikir kepada Allah, ya, hmm. setiap kali dan Bismillah pada waktu mengucap uh, eh, melakukan perbuatan termasuk mau makan itu termasuk bagian dari berzikir kepada Allah. Setiap orang berzikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Hati menjadi tenang maka detak jantung. Detak jantung itu akan teratur. Detak jantung teratur, teratur maka sirkulasi darah akan menjadi normal. Sirkulasi darah akan uh, norm, uh, berjalan normal maka dengan sendirinya proses ya, suplai gizi ke seluruh tubuh, suplai antibody, anti kanker, termasuk proses detoksifikasi pembuangan racun dari tubuh akan berjalan lebih sempurna. Itu jelaskan oleh Ibnu Qayyim ya. Jadi dari di masa lalu Ibnu Qayyim sudah menjelaskan tentang apa namanya fungsi daripada zikir itu uh, untuk apa namanya kesehatan tubuh. Hmm. Ya. Jadi ketika suplai darah itu ke seluruh tubuh sempurna maka organ-organ akan sehat. Kalau organ akan sehat maka tubuh akan menjadi sehat. Maka orang yang sehat secara rohani dia akan terbangun untuk menjadi sehat secara ya, jadi kalangan kedokteran sekarang sendiri sudah mengakui tentang bagaimana bagaimana apa nih kesehatan rohani itu menjadi bagian terpenting dari kesehatan tubuh. Bahkan proses kesembuhan dikatakan antara 70 sampai 80 persen itu dipengaruhi oleh oleh sugesti. Ya, sembuh atau tidaknya seseorang itu 70 persen sampai 80 persen itu dipengaruhi oleh sugesti. Semakin lemah sugesti seorang semakin sulit untuk sembuh. Karena ketika dia lemah, lain sebagaimana, maka tubuh akan berproses eh, berkebalikan. Jadi sesungguhnya jalan yang menuju kesembuhan itu menjadi gampang menjadi sulit, ya. Salah satu sebabnya yang saya sebutkan tadi, ya. Kalau orang nggak tenang, detak jantung. Kalau sudah tenang nggak teratur, kalau dasar nggak nggak teratur, sirkulasi darah akhirnya masalahnya akan menjadi kompleks. Jadi kalau seperti tadi dikatakan orang yang mengucapkan bismillah, dia berzikir kepada ingat kepada Allah yang kemudian pada proses desoktifikasi tubuh membuahkan racun akan lebih sempurna, itu sangat uh, apa namanya sangat niscaya sekali terjadi berdasarkan penjelasan Ibnu Qayyim tadi. Karena bismillah adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi itu bagian daripada hikmah ya. Sama sekali bukan menjadi penyebab disyariatkan bismillah ya. Bukan, tetapi itu satu di antara hikmah yang mungkin saya menjadi bagian daripada hikmah mengucapkan bismillah ketika melakukan perbuatan atau mau makan wallahu a'lam Ya. Jazakallah khairan dan maafkan Ustaz agak sudah lewat waktunya tadi. Iya, enggak apa-apa. Uh, <laughs> sahabat yang dirahmati Allah dimanapun anda berada dengan berakhirnya daripada kajian kita di Masjid Pesana kali ini maka kita cukupkan dan insya Allah nanti di pukul 9.30 Ustadz ada jadwal juga di daurah ilmiah silakan hadir bersama sahabat Handai Tolan dan sebagainya kita bersama-sama untuk menghadiri daurah tersebut. Dan juga pada hari Ahad pagi, insya Allah besok, uh, Muslim Personal bagian kedua kita akan lanjutkan juga dengan topik yang berbeda. Demikian, kami mohon maaf karena dari lain telepon kami ternyata ada gangguan yang satunya 467106 yang bisa kami terima hanya 468106 dan mohon maaf atas uh, gangguan teknis tersebut. Eh, mari kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.